Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jemaah salat Maghrib Masjid Al Asri Pakung Raja rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kitab Sama'il Nabi karya Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah At-Tirmidzi rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada bab yang ke-42, bab tentang sholat sunnah di rumah. Sholat sunnah di rumah itu lebih utama daripada sholat sunnah di masjid. Meskipun masjid tersebut adalah salah satu dari tiga masjid yang dilipat gandakan ganjaran sholat di dalamnya, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Masjidil Aqsa. Dan sholat di rumah itu menghidupkan rumah. Dan jika sholat eh, jika rumah itu kosong dari sholat maka dia rumah yang mati. Oleh karena itu dianjurkan bagi seorang muslim, seorang laki-laki muslim untuk menjadikan sholat sunnahnya di rumahnya. Adapun sholat fardu maka wajib bagi seorang muslim laki-laki untuk mengerjakannya di masjid bersama jamaah kaum muslimin. Dan di antara manfaat salat sunnah di rumah, salat sunnah di rumah itu menggerakkan anak-anak kecil, laki-laki dan perempuan agar punya minat dan cinta dengan salat. Manfaat yang lain mengusir setan dari rumah yang dengan dengan itu maka terwujudlah ketenangan di dalam rumah, kebaikan dan barokah dan buah-buah dan manfaat-manfaat yang lain. Ya, dari Haram ibn Muawiyah dari pamannya Abdullah ibn Sa'ad ya, aku bertanya pada Rasulullah tentang anis salat tentang salat fi baiti di rumahku dan salat di masjid. Kal Nabi mengatakan, "Qatara qad di sini litahqiq meskipun masuk pada fi'il mudhari'." Sebagaimana qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami melihat bolak-baliknya wajahmu menengadah ke langit, ya, ke arah langit. Ya, qad jika masuk film mudhari maka menunjukkan makna uh, terkadang dan tidak menunjukkan makna sungguh eh, kecuali di sebagian kalimat. Contoh pengecualiannya kalimat ini. Qatar Kata Nabi, kata sungguh engkau lihat roba oh, betapa dekatnya rumahku dengan masjid. Maka sungguh aku sholat di rumahku lebih aku sukai daripada sholat di masjid Kecuali jika sholat tersebut adalah sholat maktubah, sholat yang fardu Catatan kaki hadis ini juga diatkan oleh at di, di jamiknya, Abu Dawud dalam sunannya, Ibnu Majah dalam sunannya. Di sanadnya terdapat Muawiyah ibn Saleh bahwa kun lahu awham dan gurunya Al-Ala ibn Haris dan dia kun ikhtalata bercampur hafalannya Lakin akan tetapi hadis itu hadis ini sahih karena adanya syahid-syahid yang menguatkannya. Ini itu hadis dari jalur sahabat yang lain yang menguatkannya. Di antaranya hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dari Zaid ibn Thabit dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi menyampaikan, Salu ayuhan nas, wahai manusia, kerjakanlah salat di rumah kalian. Fa inna afdala salati salatul mar'i karena salat yang paling utama adalah salatnya seorang laki-laki di rumahnya kecuali salat fardu. Wa dan terdapat dalam saya Bukhari dan saya Muslim dari Ibnu Umar radhiallahu anhuma, Saya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jadikanlah di rumah kalian sebagian dari salat kalian dan janganlah kalian jadikan rumah itu kuburan seperti kubur. Filbab dan dalam masalah ini tentang masalah salat sunnah di rumah Ya suku ukhra terdapat hadis-hadis yang lain di samping yang telah disebutkan. Kembali ke atas arah dari Syaikh Abdul Razak Ya, At-Tirmidzi rahimahullah taala membawakan di bawah judul bab ini cuma sebuah hadis saja dari Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu anhu menjelaskan bahasanya salatnya laki-laki di salat sunnah di rumahnya itu yang lebih baik hatta sampai-sampai meskipun rumah seorang itu menempel dengan masjid eh, dan dia tidak perlu dan karena salat rumahnya nempel dengan masjid maka dia tidak terbebani jadan e, susah payah seandainya pergi ke masjid meskipun demikian salat sunnah di rumah lebih baik Adapun salat maktubah, salat fardu, maka mengerjakannya di masjid itu lebih utama. Bahkan itulah yang wajib atas laki-laki sebagaimana e, berdasarkan dalail kathira banyak dalil dari Quran dan Sunnah yang menunjukkan laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid. Dan kecuali yang lain adalah kecuali sejumlah sholat sunnah yang memang disyariatkan, dituntunkan untuk dikerjakan di masjid semacam sholat gerhana, eh, kemudian sholat tarawih dan yang lain. Kemudian bab yang ke-43 tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqdal musannifu penulis kitab Syama'il itu At-Tirmidzi rahimallahu taala membuat judul bab ini libayat untuk menjelaskan puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam baik puasa yang wajib ataupun puasa yang mustahab atau sunnah. Baik puasa yang berulang ini secara periodik setiap pekan semacam puasa Senin dan Kamis atau berulang secara periodik setiap bulan yaitu puasa tiga hari setiap bulannya atau puasa yang berulang dengan berulangnya tahun di antaranya puasa bulan Ramadan yang merupakan salah satu rukun Islam demikian juga puasa di sebagian hari tertentu yang ini setahun sekali semacam Asyura dan yang lain Ya, puasa atau asawam makna asalnya dalam bahasa Arab adalah al-imsak menahan diri, menahan dan habsun nafsi menahan diri. Secara syariat telah menahan diri dari al-mufattirat hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Puasa adalah ya, madrasah tarbawiyah adalah sarana pendidikan iman di saat puasa ahlul iman orang yang beriman ya telah kau mendapatkan al-ibar al-azimah pelajaran yang besar, ad pelajaran al-balighah yang berkesan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana kewajiban orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Fahuwa maka puasa adalah ta'atun jalila Ketaatan yang agung Yang akan menanamkan ke dalam hati ya, akan menanamkan ke dalam hati takwa kepada Allah dan akan menghidupkan dalam hati kuat sila ya, hubungan yang kuat dengan Allah azza wajal membangkitkan dalam jiwa al-bu'd menjauh dari hal yang haram menjaga diri dari dosa wa junnatun dan puasa itu adalah tameng bagi pelakunya. Dan puasanya seorang mukmin itu ada dua macam. Yang pertama puasa dari pembatal-pembatal puasa berupa makanan dan minuman serta syahwat kemaluan. Yang ini adalah kewajiban atas ya, hamba di siang hari bulan Ramadan sejak ter terbit fajar sampai tenggelam matahari setiap hari-hari di bulan Ramadan dan puasa ini adalah puasa yang ada batas waktunya yaitu selama bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah puasa yang tidak punya batas waktu. Itulah saumun anil haram wal atham, berpuasa dari hal yang haram dan dosa. Yang ini adalah puasa sepanjang hayat. Ini adalah puasa yang wajib sepanjang hayat hatal mamat sampai mati baru berakhir. Ini adalah kewajiban di sepanjang waktu. Walihada oleh karena itu maka setiap jariha setiap anggota badan seorang hamba memiliki kewajiban puasa. Maka telinga punya kewajiban puasa berupa e, ditahan dari mendengarkan setiap yang haram. Lidah punya kewajiban puasa yaitu menjauh dari dosa berupa bohong, menggunjing, namimah, mengolok-olok dan yang lain. Wakis dan kiaskan dengan hal ini uh, anggota badan yang lain. Dari Abdullah bin Syaqiq, aku bertanya pada Aisyah tentang puasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalat Aisyah mengatakan, karena ya maka terkadang Nabi puasa sampai-sampai kami katakan kotsoma sungguh Nabi puasa setiap hari. Wayuftir di waktu yang lain Nabi tidak puasa hatta nakula sampai-sampai kami katakan qad aftara sungguh Nabi tidak puasa setiap hari. Qalat Aisyah mengatakan Eh, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berpuasa satu bulan penuh sejak tiba di Madinah kecuali bulan Ramadan. Hadis nah, ini juga diatkan oleh Muslim. Karena Yesus hatta nakula qad soma artinya Nabi terus menerus berpuasa di sejumlah hari sampai-sampai yaku hatta yaku hatta yaku ba'duna li din. sebagian kami ngobrol dengan yang lain atau kami batin di dalam hati kami wanakul dan kami katakan madha berlalu wastamara dan Nabi terus menerus berpuasa dan terkadang Nabi tidak puasa sampai kami katakan sungguh Nabi tidak puasa selama hari-hari ini Artinya yastamiru terus menerus selama beberapa hari tidak puasa sampai kami katakan Eh, safa yamda eh, akan teruslah berlalu muftiran Nabi dalam keadaan tidak berpuasa. Kemudian Aisyah mengatakan tidaklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam puasa satu bulan penuh sejak tiba di kota Madinah kecuali Ramadan. Lama asyarat tatkala Aisyah telah menyebutkan di awal hadis banyaknya puasa Nabi di satu waktu, maka di kalimat ini Aisyah mengingatkan bahasanya ma'a meskipun kasratus yamihi Nabi banyak berpuasa di sebagian bulan semacam Muharram atau Syaban. Nah, namun Nabi tidak pernah puasa satu bulan penuh utuh kecuali Ramadan. Sejak Nabi tiba di Madinah, Aisyah menyebutkan secara khusus waktu ini yaitu tiba di Madinah karena itulah waktu kathurat fi al-ahkam mulai banyak hukum-hukum wa tataba'at dan berturut-turut datang berbagai macam aturan ini bukannya Nabi pernah puasa utuh satu bulan selain Ramadan e, di Mekah ini bukan demikian makna hadis ini maka penyebutan sejak Nabi tiba di Madinah itu untuk menegaskan e, kenapa disebut Madinah sejak tiba Nabi di Madinah karena di Madinah lah baru ada puasa dan yang lain. Bukan maknanya e, Nabi pernah sebulan utuh puasa sunnah saat di Mekah, bukan demikian. Man, namun disebutlah Madinah karena di Madinahlah mulai banyak hukum watatabaat dan eh, berturut-turut datang hukum silih berganti ini hukum ini kemudian puasa kemudian zakat dan seterusnya dan termasuk hukum yang datang setelah Nabi di Madinah adalah puasa dari Humaid dari Anas bin Malik Anas ditanya tentang puasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Fakal maka Anas mengatakan karena yang Yasumu minasari di satu bulan Nabi puasa banyak-banyak puasa sunnah hatta nara sampai-sampai kami berpandangan Nabi tidak menginginkan untuk batal satupun di bulan itu. Wa yuftiru minhu namun di bulan yang lain Nabi setiap hari tidak puasa. Hatta nara sampai kami berpandangan eh, Allah yurita ayasuma minhu syai'ah Nabi tidak ingin berpuasa sehari pun di bulan ini. Wa kunta dan tidaklah engkau ya, Wa kunta la tasya'u tidaklah engkau menginginkan melihat Nabi di satu malam dalam keadaan sholat malam kecuali engkau melihatnya. Dan tidaklah engkau menginginkan untuk melihat Nabi dalam keadaan tidur kecuali engkau juga akan melihatnya. Itu juga dihafalkan oleh Al-Bukhari. Penjelasannya inilah iktidal, inilah sikap proporsional, watawas dan pertengahan. Maka tidak puasa terus menerus, tidak pula tidak puasa terus menerus. Namun di satu bulan itu ada puasa dan ada tidak puasa. tahu asyara terkadang di satu bulan Nabi memulai bulan tersebut dengan puasa memulai bulan tersebut dengan berpuasa yastamiru bila terus menerus puasa setiap hari sampai-sampai para sahabat mengira bahasanya Nabi akan menyempurnakan bulan tersebut seluruhnya dalam keadaan puasa. Di bulan berikutnya Nabi tidak puasa. Terkadang Nabi tidak berpuasa dan terus menerus tidak berpuasa sejak awal bulan sampai-sampai sahabat mengira bahasanya Nabi terus menerus tidak berpuasa sampai sempurnanya bulan. Ya, kemudian wa kunta la tasya'u antarahu min al-laili musalliyan ila ra'aitahu dan seterusnya. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mu'tadilah proporsional dalam malamnya. Beliau berikan ya, memberikan untuk tidur jatahnya dan sholat jatahnya. Maka tidak ada yang ya, overdosis dan tidak ada yang kurang dosis. Tidak ada ifrat, tidak ada berlebihan dan tidak ada yang kurang. Dan di sini e, di antara yang menarik di hadis ini Anas radhiyallahu lalu ditanya tentang puasa ini Nabi saja. Dan beliau memberikan jawaban kepada penanya apa yang ditanyakan dan ditambahi dengan masalah sholat malam. Ilmihi karena Anas mengetahui kalau dia membutuhkannya maka ini adalah bagian dari dermawan dalam memberikan ilmu. Ya, penjelasan yang lain untuk hadis ini ya, tentang kalimat tidaklah engkau menginginkan melihat Nabi sholat di satu waktu, satu malam kecuali engkau melihatnya dan seterusnya. Maka makna kalimat ini artinya Nabi tidak menentukan bagian malam tertentu untuk sholat malam dan bagian yang lain untuk tidur. Namun waktu sholatnya Nabi di sebagian malam itu waktu tidurnya di malam yang lain dan sebaliknya maka beliau tidak menetapkan untuk sholat tahajud beliau waktu tertentu, waktu tertentu. namun bihasa bimata yasarolahu minal qiyam namun ya, Nabi sholat sesuai dengan bangun yang memungkinkan untuk beliau lakukan ya. dan anda tidak perlu membingungkan hadis ini Manakala dibandingkan dengan perkataan Aisyah yang lain, bahasanya Nabi jika melakukan sholat maka beliau merutinkan enggak? Atau perkataan Aisyah yang mengatakan bahasanya amalnya Nabi itu rutin. Karena beda-bedanya waktu tahajud beliau kadang di awal malam, kadang di akhir malam itu tidak bertentangan dengan kalimat merutinkan amal. Hmm. Karena sholat waktu yang terkadang dikerjakan di awal waktu, terkadang di akhir waktu, e, maka orangnya ya, sah disebut orang yang rutin sholat fardu. Demikian penjelasan Ali Al-Qari. Ya. Maka kalimat yang namanya merutinkan sholat malam misalnya itu bukan berarti mesti sholat malam tersebut di satu waktu tertentu jam 3 terus tidak mesti demikian maka namun tetap dikatakan merutinkan sholat malam meskipun waktunya ganti-ganti sekarang jam 3 besok jam 2 besok kemudian jam 1 besok jam 9 besok lagi jam setengah 4 dan seterusnya maka orang yang eh, selalu sholat malam di waktu malamnya kita katakan dia adalah orang yang merutinkan sholat malam meskipun waktunya ganti-ganti demikian yang Nabi lakukan berdasarkan hadis ini yang di antara hikmahnya yang dijelaskan oleh sebagian bansarah di antara hikmahnya adalah karena jika uh, waktu itu tetap waktu ibadah itu tetap maka akan hilang kesusahan mujahadah. Karena akan jadi satu hal yang otomatis. Namun ketika waktunya itu ganti-ganti, waktunya ganti-ganti, maka selalu ada ibadah berupa perjuangan. Ini selalu akan ada ibadah berupa perjuangan lain hanya kalau orang yang sudah memaketkan diri meskipun ini boleh salat malam selalu jam 3 dini hari sudah nanti akan jadi gerak maka bangun jam 3 jadi satu hal yang ringan kenapa karena sudah eh, sudah terbiasa lain hanya jika waktu salat malam itu tidak tidak eh, stabil, tidak konstan di jam tertentu. Kadang jam 3, kadang bangunnya kadang jam 3, kadang bangun jam 2, kadang jam 1, kadang jam 12, kadang salat malamnya jam 10 dan seterusnya. Maka setiap kali mau uh, mau beribadah ada perjuangan. Ada perjuangan. Kenyamanan karena konstan di waktu tertentu tidak ada. Itu eh, dan Nabi menginginkan untuk dapat pahala yang maksimal ini pahala yang maksimal pahala ya pahala amal dan pahala perjuangan untuk bisa melakukan amal tersebut satu hal yang tidak maksimal didapatkan kalau dibakukan di waktu tertentu sehingga ringan enteng ini bahkan jadi gerak otomatis di waktu tertentu yang telah dibiasakan Dan kemudian hadis selanjutnya dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan, karena Nabi Yasumu satu bulan, terkadang Nabi itu berpuasa sampai-sampai kami katakan, boleh jadi di dalam hati atau kami katakan dalam artian diobrol menjadi obrolan para sahabat. Nabi tidak ingin untuk tidak puasa bulan ini. Di bulan yang lain Nabi sejak awal bulan tidak puasa hatta nakul sampai kami para sahabat mengatakan Nabi tidak minat untuk puasa di bulan ini padahal tetap puasa namun tetap ada puasa ya, Wa masoma sahun dan Nabi tidak pernah puasa satu bulan utuh sejak tiba di Madinah kecuali Ramadan. Hadis Ibn Abbas ini eh, catatan kaki ini diatkan Bukhari dan Muslim. Hadis Ibn Abbas ini semakna dengan hadis Aisyah dan Anas. Dari Abi Salamah dari Ummu Salamah Ummu Salamah mengatakan Aku tidak melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa dua bulan berturut-turut kecuali Sya'ban dan Ramadan. Abu Isa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi mengatakan ada isnadun sahih, ini sanad yang sahih. Wa hakadha dan demikianlah yang dikatakan di sanad ini dari Abu Salamah dari Ummu Salamah. Wa hadal hadis dan yang mengingatkan hadis ini adalah ghairu wahidin sejumlah perawi semuanya berujung pada Abu Salamah dari Aisyah dari Nabi. Wa yuhtamal dan dimungkinkan bahasanya Abu Salamah di sini adalah Abu Salamah ibn Abdurrahman. Qatra al hadis dan dia meriatkan hadis dari Aisyah dan Ummi Salamah dua-duanya Ani Nabi dari Nabi saw. Alaihi Wasallam penjelasannya Fihi isi hadis ini bahasanya Aisyah ratulanda tidak pernah melihat Nabi puasa dua bulan berturut-turut kecuali Sya'ban dan Ramadan. Adapun Nabi berpuasa di bulan Ramadan secara utuh, maka ini satu hal yang jelas. Ini satu hal yang jelas. Adapun Sya'ban maka yang valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi berpuasa pada mayoritas bulan Sya'ban tidak seluruh bulan Sya'ban. Dan telah lewat hadis dari Aisyah dan Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah puasa utuh satu bulan sejak tiba di Madinah kecuali Ramadan saja. Oleh karena itu, yuhmal kita tafsiri perkataan Ummu Salama, berpuasa dua bulan berturut-turut artinya untuk Syaban adalah ghalibu Syaban. Mayoritas hari-hari di bulan Syaban ditambah kalau Ramadan maka kamil utuh Ramadan dan akan datang hadis yang lebih memperjelas di hadis setelahnya. Dari Abu Salamah dari Aisyah, Aisyah mengatakan, aku tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya semua berpuasa di satu bulan yang lebih banyak daripada puasa beliau ikhlas karena Allah di bulan Syaban. Karena ya sumu Syaban illa qalila. Maka Nabi berpuasa setiap hari di bulan Syaban illa qalila kecuali beberapa hari saja Nabi tidak puasa balkan yasumuhu kullahu bahkan Nabi berpuasa di sepanjang di semua hari-hari bulan Syaban hadis ini juga dilihatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim Al-Musannif itu At-Tirmidzi rahimahullah taala bahkan hadis ini dijamiknya dijamik Tirmidzi kemudian berkomentar. Ruwiyah dilihatkan dari Abdullah bin Mubarak bahasanya beliau berkomentar tentang hadis ini. Qal Abdullah bin Mubarak mengatakan Wajah izin fi kalamil arabi. Satu hal yang boleh dalam bahasanya orang Arab. Jika seorang itu berpuasa di mayoritas hari dari satu bulan, boleh dikomentari dengan kalimat soma asyahra kullahu. Dia puasa di seluruh bulan itu. Contoh yang lain boleh ada kalimat koma fulanun lailahu ajma' Ya, si fulan itu sholat malam sepanjang malam. Wala'allahu padahal fulan itu ta'asya makan ya, ada kegiatan makan malam di waktu malam wastakhala dan sibuk dengan sebagian urusan ya, artinya sholatnya itu cuma mu'dhamul atau ghalibul lail meskipun salatnya cuma ghalibul lail boleh dikomentari dengan kalimat qoma fulanun lailahu ajma' maka ye, ya, demikian perkataan ini Ibnu Mubarak Karena nampaknya Ibnu Mubarak berpandangan bahasanya dua hadis dalam masalah ini itu selaras. Hadis yang mengatakan Nabi itu berpuasa karena yasumuhu kullahu itu tidaklah bertentangan dengan hadis yang menegaskan bahasanya Nabi hanya e, berpuasa di mayoritas malam, di mayoritas hari-hari Syaban. Itu tidak bertentangan. Komprominya gimana? ya Yaqulu seakan-akan Ibnu Barak mengatakan innama makna hadal hadis uh, bahasanya makna hadis ini yaitu karena sumu kullahu maknanya karena yasumu akta syahri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di mayoritas hari-hari bulan Syaban. Dan ini dipertegas dengan redaksi hadis ini dalam riwayat Muslim dalam sahihnya. Karena di sini diatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiallahu anha Aisyah mengatakan karena yasumu sya'bana kullahu. Nabi puasa Sya'ban seluruhnya. Kemudian kan Yesus sya'bana ila qalila. Nabi berpuasa di hari-hari Syaban, semua hari-hari Syaban kecuali beberapa hari saja. Maka lihat Aisyah menyampaikan kalimat pengecualian dengan mengatakan ila qalila setelah kalimat kana yasumu sya'bana kullahu. Nabi berpuasa setiap hari di bulan Syaban. Walihata oleh karena itu Nawawi mengatakan di komentarnya untuk hadis ini Atsani tafsir lil awal. Bahasanya eh, kalimat yang kedua itu penjelas kalimat pertama. Karena sumu sya'bana ila qalila itu penjelas untuk kalimat karena sumu sya'bana kullahu. Artinya perkataan ila qalila adalah tafsir untuk yasumu syahra kullahu berpuasa eh, sepanjang bulan. Kemudian dari Zir ibn Hubeish dari Abdullah yaitu Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di awal setiap bulan min ghurrati kulli syahrin di awal setiap bulan selama tiga hari wa qallama kana yuftiru dan jarang-jarang sekali Nabi yuftir tidak berpuasa pada hari Jumu'ah catatan keempat tempat di sini juga dilihatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Penjelasannya. Dalam hadis ini terdapat motivasi untuk berpuasa tiga hari setiap bulan. Karena hadis ini menunjukkan bahasanya Nabi merutinkan puasa tiga hari setiap bulan. Wafihat siam dan tentang puasa tiga hari setiap bulan terdapat keutamaan yang besar terdapat dalam Musnad Imam Ahmad dan yang lain dari Abu Hurairah radhiallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan puasa pada pada bulan Sabar dan Syahrul Sabar adalah nama lain untuk Syahrul Ramadan. Ditambah puasa tiga hari setiap bulannya adalah puasa sepanjang tahun. Kenapa? Karena amal kebajikan dilipat gandakan dengan sepuluh kali lipatnya. Maka di sini menunjukkan disebut Imam Ahmad ini dalil bahasanya uh, gelaran untuk Ramadan salah satu adalah samu syahu as-sabr. Nah puasa tiga hari setiap bulannya ini jika anda mau bisa anda kerjakan di awal bulan sebagaimana di hadis ini tengah bulan juga boleh akhir bulan juga boleh mustami'atan kemudian kumpul boleh bercerai-berai juga boleh berpisah-pisah juga boleh artinya ada satu hari di awal bulan satu hari tengah bulan satu hari di akhir bulan boleh langsung ngegrup tiga hari di awal bulan atau tiga hari di tengah bulan atau tiga hari di akhir bulan juga boleh dalam saya Muslim dari Mu'adah al-Adawiyah, beliau bertanya kepada Aisyah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merutinkan puasa tiga hari setiap bulannya? Apakah Nabi merutinkan puasa tiga hari setiap bulannya? Kata Aisyah, nah, iya, Nabi rutin puasa tiga hari setiap bulan. Kemudian Mu'adah bertanya, min ayy ayyami syarikana di bagian mana dari bulan yang biasa Nabi pakai untuk puasa tiga hari apakah awal bulan, tengah bulan ataukah akhir bulan maka jawaban Aisyah lam yakun yubali min ayy ayami syahri yasumu Nabi tidak peduli ya, Nabi tidak peduli di bagian dari di bagian bulan yang mana Nabi puasa Artinya kadang awal awal bulan, kadang tengah bulan, kadang akhir bulan. Demikian dalam hadis riwayat Muslim. Maka di hadis ini eh, disampaikan kalau Nabi berpuasa di awal tiap bulan selama tiga hari. Min hurratin ay min bidayatihi. Awal bulan. Ya, namun kalimat ini yuhmal kita maknai berlaku untuk sebagian bulan bukan sepanjang bukan setiap bulan berdasarkan tadi perkataan Aisyah dalam Sahih Muslim. Wakal lama dan jarang-jarang Nabi tidak berpuasa pada hari Jumat. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering puasa pada hari Jumat. Namun ingat, laisa makna hada bukanlah makna ini adalah menyendirikan puasa pada hari Jumat. Berdasarkan hadis Sahih Bukhari dan yang lain dari Abu Hurairah radhiallahu anhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, janganlah salah satu kalian puasa pada hari Jumat kecuali berpuasa sehari sebelumnya atau setelahnya. Ya, maka berdasarkan hadis ini di antara puasa, puasa kebiasaan Nabi adalah puasa tiga hari setiap bulan. Wasaya tidak akan datang hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi perhatian yaitu maksudnya merutinkan puasa pada hari Senin dan Kamis. Maka Nabi rutin puasa tiga hari setiap bulan. Demikian juga Nabi merutinkan puasa ya, Senin dan Kamis. Ya, demikian kita lanjutkan ba'da isya wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahi Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Hadis selanjutnya hadis yang ke-304 dari Rabi'ah Al-Jurashi dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tahara bersengaja untuk puasa pada hari Senin dan Kamis. Isi hadis ini antusias Nabi untuk berpuasa di dua hari ini, hari Senin dan hari Kamis. Sedangkan hikmah semangat Nabi ini disebutkan dalam hadis berikut. Dari Suhaid ibn Abi Saleh dari ayahnya Abu Saleh yang nama aslinya Dzakwan Az-Zayyad dari Abu Hurairah radhiallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahasanya amal itu disodorkan dan dilaporkan pada Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka aku ingin ya, amal-amalku disodorkan dalam keadaan aku berpuasa tetangga kedua dua diatkan oleh at Midi dalam jamiknya di ternyata terdapat perawi bermasalah yaitu Muhammad ibn Rifa'ah yang statusnya makbul. Namun hadis ini punya syahid sehingga ya bihi dia menjadi kuat dengannya alias Hasan li ghairihi syahidnya dari jalur Usamah bin Zaid. Ya, artinya Nabi berpuasa pada dua hari ini karena amal itu disodorkan dan dilaporkan pada dua hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau Shallallahu alaihi wasallam ingin amalnya disodorkan dan dilaporkan dalam keadaan beliau berpuasa. Maka pelaporan amal itu ada yang harian yaitu amal di malam hari, yurfa diangkat dan dilaporkan sebelum siang dan amal siang hari dilaporkan sebelum datangnya malam. Kemudian ada pelaporan pekanan yaitu amal satu pekan dilaporkan pada dua hari yaitu hari Senin dan Kamis. Kemudian yang ketiga ada pelaporan tahunan yaitu orat yang dilaporkan di setiap bulan Sya'ban. Dan terdapat dalam saya Muslim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa hari Senin, maka beliau mengatakan, "Zaka itu adalah hari aku dilahirkan." Maka ini hikmah yang kedua disyariatkannya puasa pada hari Senin. Ada dua hikmah. Yang pertama adalah karena itu adalah hari pelaporan amal. Yang kedua ini adalah hari kelahiran Nabi. Kemudian dari Khaythama dari Aisyah, Aisyah mengatakan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sering berpuasa pada satu bulan pada hari Sabtu, Ahad dan Senin. Nanti di bulan berikutnya Selasa, Rabu dan Kamis. Catatan kaki hadis ini juga diatkan oleh Tirmidzi di jamiknya dan beliau komentari. E, Abdurrahman bin Mahdi meriatkan hadis ini dari Sofia, namun di dalam riat ini tanpa walam yarfa'hu tidak dimarfukan kata Ibnu Hajar wa asbah tidak marfu ya tidak marfu itulah yang asbah lebih serupa pada kebenaran artinya lebih kuat ai ada marfu'ul hadis tidak marfu'nya hadis ini asbah itulah yang lebih serupa dengan kebenaran artinya yang lebih mendekati kebenaran dibandingkan versi yang merofakkannya maka menurut Ibnu Hajar yang tepat di sini mauquf ya, maka dalam hadis ini dari tinjauan yang riwayat marfu menjelaskan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa tiga hari setiap bulannya Wa idza kanat ahadil ayyam maka jika tiga hari tersebut adalah ayam mulbit misalnya, maka ayam mulbit itu posisinya berbeda-beda dari satu bulan ke bulan yang lain. Di satu bulan ayam mulbit itu bertepatan dengan Sabtu, Ahad dan Senin. Dan di bulan yang lain bertepatan dengan Selasa, Rabu dan Kamis dan demikian seterusnya. Wahada maka di ini menunjukkan bahasanya hari Sabtu jika bertepatan dengan ayam mulbit atau hari Arafah atau Asura atau berpuasa pada hari Sabtu bersama dengan hari Jumat itu tidak mengapa puasa pada hari Sabtu ketika itu. Sehingga yang terlarang puasa Sabtu yang terlarang adalah idza kusida jika niatnya mengkhususkan Sabtu untuk berpuasa. Ibn Taimiyah mengatakan berdasarkan penjelasan ini maka hadis Nabi janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu artinya janganlah kalian bersengaja puasa pada hari Sabtu secara khusus ila fil fardi kecuali itu puasa yang wajib maka puasa pada hari Sabtu itu diperbolehkan jika tidak dengan niat taksis namun karena niat arofa atau niat asura atau karena ayamul bid atau yang lain dari Abu Salama Ibn Abdurrahman dari Aisyah radhiallahu anha Aisyah mengatakan tidaklah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpuasa pada satu bulan yang lebih banyak daripada puasa di bulan Sya'ban penjelasannya di sini menjelaskan Eh, apa yang telah terdapat dalam hadis Aisyah yang lewat bahasanya Nabi puasa seluruh bulan Sya'ban kecuali beberapa hari saja. Dari Yazid Ar-Rishki aku mendengar Muadz Muadz mengatakan aku berkata kepada Aisyah Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puasa tiga hari setiap bulannya? Aisyah mengatakan iya min ayyihi kana yasumu di bagian manakah dari bulan yang biasa Nabi pilih untuk puasa tiga hari kalau ya, Aisyah mengatakan karena yubali min ayyihi sawma Nabi tidak peduli dari manakah dari bagian manakah dari bulan Nabi berpuasa Kata Abu Isa At-Tirmidzi, Yazid Arisku adalah Yazid Ad-Dubai Al-Basri dan dia perawi yang thiqah. Rawa anhu mengambil riwayat darinya, artinya dia gurunya Syu'bah dan Abdul, Abdul Waris ibn Sa'id, Ahmad ibn Zaid, Ismail ibn Ibrahim dan sejumlah para imam-imam hadis yang lain. Dan dia adalah Yazid Al-Qasim, disebut juga Al-Qasam Eh, Rizku itu dalam bahasanya orang Basrah artinya Al-Qasam, tukang pembagi. Fihi maka isi hadis ini tidaklah mengapa bagi seorang hamba eh, fi sati ayam al-mustahab tentang puasa tiga hari yang dianjurkan berpuasa di tiga hari tersebut mingkuli syahrin di setiap bulannya maka tiga hari tersebut pun boleh ayasumaha fi ayi waktin nashar Boleh dikerjakan di waktu apapun dari bulan tersebut. Boleh awal bulan, boleh tengah bulan, boleh akhir bulan. Itulah yang dimaksudkan dengan perkataan Ibunda Aisyah radhiallahu anha karena yubali min ayyihi soma. Beliau tidak peduli bagian mana dari bulan Nabi berpuasa dari Hisam bin Urwah bin Zubair dari bapaknya Urwah bin Zubair dari Aisyah. Aisyah mengatakan hari Asra adalah satu hari puasa eh, satu hari yang orang Quraisy sudah puasa di hari tersebut di masa jahiliyah. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah juga pun juga berpuasa ketika masih di Mekah. Falam Madinah Madinata tatkala Nabi tiba di kota Madinah Nabi berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Falam matatkala puasa Ramadan diwajibkan karena Ramadan huwal farida maka puasa Ramadanlah puasa yang wajib dan tinggalkan ditinggalkanlah asura artinya ditinggalkan wajibnya berdasarkan kalimat setelahnya siapa yang puasa pada hari Asyura maka silahkan puasa siapa yang tidak puasa juga silahkan artinya hukumnya sunnah tidak lagi wajib penjelasannya hari Asyura adalah tanggal 10 di Syahrullah Al-Muharram wasiyamuhu dan puasa Asyura adalah puasa karena syukur kepada Allah karena Asyur adalah hari Allah selamatkan Musa dan kaumnya itu Bani Israel dan hari Allah membinasakan Firaun dan kaumnya. Lantas Nabi Musa alaihissalam berpuasa asyur karena syukur kepada Allah. Demikian juga Nabi dan orang-orang beriman berpuasa asyur karena syukur kepada Allah. Perkataan Aisyah karena asyur yauman tasumu Quraisyun fil jahiliyah La'ala boleh jadi puasa Asyura di masa jahiliyah dari antara perkara yang masih tersisa indah di masyarakat jahiliyah malam lam yatabaddal yang belum berubah yang belum diganti dari ajaran Ibrahim alaihissalam. Maka dimungkinkan itu adalah ajaran Nabi Ibrahim yang masih tersisa di masyarakat Mekah. Wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu falamma qadimal Madinah tasomahu. Artinya tatkala Nabi tiba di Madinah, Nabi melanjutkan puasa Asyura dan Nabi memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Terdapat dalam hadis yang sahih yaitu Sahih Bukhari dan yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terdapat riwayat yang memperjelas masalah ini. Fakal di sana Ibn Abbas mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah. Nabi melihat orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Fakala Nabi bertanya, "Mahada? Apa ini?" Kalau orang Yahudi mengatakan, "Ini adalah hari yang baik. Ini adalah hari Allah selamatkan Bani Israel dari musuh mereka yaitu Firaun." Lantas Musa pun berpuasa. Maka Nabi sampaikan, "Anak ahakku kubi Musa minkum." Aku lebih berhak untuk mengikuti Musa dibandingkan kalian. Maka Nabi puasa Asyura dan Nabi perintahkan para sahabat untuk puasa. Perkataan Aisyah, Nabi memerintahkan puasa Asura ini menunjukkan bahasa puasa hari Asura di awal Islam karena ala sabilil ijab diperintahkan dengan status wajib. Karena hukum asal perintah menghasilkan hukum wajib. Kemudian fala mafturi Ramadan dan seterusnya Fasara setelah Ramadan diwajibkan jadilah puasa Asyura setelah diwajibkannya puasa Ramadan jadi puasa yang dianjurkan bukan puasa yang wajib. Wasunnah dan yang sesuai dengan tuntunan dalam puasa Asyura adalah ditambahkan puasa pada hari 9 ma'ahu bersama Asyura tanggal 10 dalam rangka menyelisih orang Yahudi berdasarkan hadis yang diatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda jika in itu jika aku masih hidup ila qabilin itu salah cetak ila qabilin sampai tahun depan la asuman natasia niscaya aku akan puasa pada tanggal 9 maksudnya plus 10 Summa kemudian di antara perkara yang Allah takdirkan pada hari Asyura 10 Muharram adalah cucu Nabi Al-Husain radhiallahu anhu. Dan Husain serta saudaranya Al-Hasan adalah dua pemimpin pemuda penduduk surga. Keduanya memiliki keutamaan, kedudukan dan dicintai oleh hati orang-orang yang beriman. Dan ini satu hal yang jelas. Allah takdirkan Husain terbunuh di hari Asyura terbunuh dengan status zalim, dizalimi. Fatartaba ala dzalika maka timbullah dampak gara-gara peristiwa terbunuhnya Husain pada 10 Muharram nas atau kemunculan dua bid'ah yang tidak ada dasarnya dalam Islam. Yang pertama adalah bid'ah menjadikan hari Asyura sebagai hari manahah, hari bersenang-senang wa ma'taman ya, ala qatlihi uh, uh, maaf bukan mana maaf nauh dari katakan nauh uh, hari merata yang memanah hari ratapan wa taman dan hari duka cita karena terbunuhnya Husain dulman secara zalim lantas orang-orang pun kumpul pada hari ini untuk meratapi kematian Hussein, memukul pipi, merobek kerah baju dan berseru dengan seruan jahiliyah. Itu maksud dengan seruan jahiliyah ratapan. Kemudian bid'ah yang kedua kebalikan bid'ah yang pertama menjadikan hari Asyura sebagai hari memberikan tausiah, memberikan kesenangan dan kegembiraan kepada anak-anak dan keluarga di antaranya adalah anak yatim sehingga oleh sebagian orang 10 Muharram disebut dengan hari raya anak yatim maka kemudian bagi-bagi kepada anak-anak hului makanan-makanan yang manis to'am makanan dan hal-hal yang zina dan hal-hal yang eh, bagi-bagi eh, hal yang memperbagus tampilan fisik dan semacam itu. Syekhul Islam Taimiyah di kitab Minhajus Sunnah mengatakan jadilah setan disebabkan terbunuhnya Husain mengadakan untuk manusia dua macam bid'ah. Bid'ah sedih wenauh dan merata pada hari Asyura bentuknya latem memukul pipi, surah tiak teriak buka menangis, atas dan eh, membuat eh, haus wal insya dan membacakan al-marathi, sair. sair berisi duka cita. Wa mayufti ilaihi dalika dan dampak dari hal tersebut berupa sabis salaf, mencaci maki sahabat dan melaknat mereka, memasukkan orang yang tidak berdosa dan bersalah bersama rombongan orang-orang yang berdosa sampai dicaci makilah asabiqunal awalun para sahabat Nabi. Waktu kok dan dibacakalah cerita masra'ihi terbunuhnya Husain yang banyak dari cerita tersebut adalah bohong. Wakana kostuman sanna dan maksud orang yang merintis hal ini membuka fitu fitnah yaitu perpecahan wal furqah dan perpecahan di antara umat Islam. Fa'inah ada karena perbuatan ini merata bareng-bareng tanggal 10 Muharram tidaklah wajib, tidaklah dianjurkan dengan sepakat kaum muslimin. Bahkan itu adalah mengada-adakan al-jaza, keluh kesah dan ratapan meratapi musibah yang telah dulu. Dan ini adalah min a'dhami ma haramahullah termasuk perkara yang paling besar yang Allah haramkan dan diharamkan oleh Rasulnya dan sebaliknya adalah bid'ah gembira dan gembira pada tanggal 10 Muharram dengan dijadikan sebagai hari raya semisal di tempat kita dengan sebutan hari raya anak yatim maka ini dua-duanya adalah bid'ah buatan setan kemudian dari Ibrahim An-Nakhai dari Al-Qamah Al-Qamah mengatakan aku bertanya pada Aisyah apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khusus minal ayam mengkhususkan sesuatu minal ayam untuk sebagian hari. Aisyah mengatakan amal Nabi adalah amal yang kontinu dan siapakah di kalian yang mampu dilakukan eh, mampu melakukan apa yang Rasulullah mampu. Hadis ini juga diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini hadis yang bersifat umum berlaku untuk semua ibadah, tidak khusus berkenaan dengan bab puasa. Sehingga boleh jadi musannif yaitu Tirmidzi rahimallahu taala membawakan hadis ini dalam judul bab ini masalah puasanya Nabi untuk memberikan faedah dari hadis ini yaitu rutinnya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam ala makana yasumu minta tawuin mengerjakan puasa tatawu yang beliau kerjakan karena semua amal Nabi adalah amal yang dimatan amal yang kontinu Artinya Nabi merutinkan amal yang beliau lakukan. Pertanyaan al eh, perkataan al dalam pertanyaan kepada Aisyah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhusu ayami syai'a? Maknanya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan hari tertentu untuk melakukan amal tertentu? Semisal sholat sunnah, puasa sunnah, atau ibadah sunnah yang lain. Dan jawaban Aisyah, amal Nabi itu kontinu. Artinya jika Nabi melakukan satu amal, Nabi akan merutinkannya. Dan amal yang paling Allah cintai adalah amal yang paling rutin meskipun sedikit. Dan kontinu melakukan amal yang sedikit dan terus menerus melakukannya lebih baik daripada amal yang banyak yang dilakukan oleh seseorang namun sekali dua kali kemudian berhenti. Melihat oleh karena itu yang baru sepatutnya seorang muslim dalam masalah amal tatawo, ya yang doa min dalika melihat-lihat mana amal tatawo yang mampu dikerjakan jangan overdosis dalam semangat semuanya mau dikerjakan namun lihat mana yang mampu sesuai dengan kemampuan badan waktu dan yang lain tujuannya supaya tidak jemu beribadah kepada Allah karena Allah tidak bosan sampai seorang hamba itu bosan beramal dan Aisyah mengatakan wa ayyukum yutikum maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutikum artinya sebenarnya Allah azza wa jalla mana memberikan nikmat kepada nabinya diberi nikmat berupa kesabaran wal murabatah dan terus menerus beramal wal mujahadah dan mujahadah terus eh, menerus untuk beramal yang tidak mampu dilakukan oleh yang lain maka jadilah beliau manusia yang paling sempurna ubudiyatan dalam penyembahannya kepada Allah dan manusia, manusia yang paling sempurna dalam kontinu dalam beramal wa ihsanan fihi dan manusia yang paling sempurna dalam memperbagus amal manusia yang paling sempurna dalam khusyuk dan dalam ikbalan peduli kepada Allah Jalla wa'ala atau perhatian kepada Allah Jalla wa'ala dari Hisam bin Urwah dari bapaknya yaitu Urwah bin Zubair, dari bibinya yaitu Aisyah, Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala alayya masuk ke rumahku dan di rumahku ada seorang perempuan. Nabi bertanya, "Man hadhihi? Siapakah ini?" Kultu aku katakan dia ya fulanah seorang yang jika malam tidak pernah tidur untuk sholat malam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam komentar, "Alaikum minal a'mali matutikun." Adalah kalian mengerjakan amal yang mampu kalian kerjakan karena Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Dan adalah wakana ahabba dalika ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang lebih disukai oleh Rasulullah adalah amal yang dirutinkan oleh pelakunya. Hadis ini juga diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Perempuan yang ada di rumah Aisyah itu ada yang bilang namanya Haula. Wa annaha dan Haula ini adalah min rahti ummil mukminin Di antara rombongan atau ini bagian dari keluarga atau mungkin kawan dari Khadijah radhiallahu anha. yeah fulanah yang latanamu alaila tidak pernah tidur di waktu malam. Artinya annaha perempuan ini berlalu waktu malamnya dalam keadaan dia berdiri karena Allah Subhanahu wa taala yaitu salat. Sehingga dia tidak pernah tidur sepanjang malam. Maka Nabi katakan, "Alaikum minal a'mali matutikun." Adalah kalian beramal yang mampu kalian kerjakan. Karena badan betapa semangatnya badan untuk taat maka sungguh badan itu tertimpa nasab capek, wata'ab capek, maka dia perlu roha, perlu istirahat. Maka janganlah seorang itu membebani badannya apa yang tidak mampu dipikul oleh badan, badannya. Sebagian orang fi bidayati istiqomatihi dalam bahasa kita fi bidayati hijratihi di awal hijrahnya di awal dia berubah jadi orang yang istiqomah dalam kebaikan setelah dulunya orang yang lalai ya, orang yang jauh dari masjid dan yang lain maka di awal-awal insaf dan tobat yuhamin nafsahu la yutiqu dia bebani dirinya amal yang di luar kemampuannya Summa ba'da ayamin kemudian setelah beberapa hari mulailah dia merasa kalau itu berat. Fayang kote akhirnya malah putus, tidak beramal, meninggalkan amal tersebut sama sekali. Fal munasib maka yang tepat dalam masalah bab nawafil bedakan dengan bab amal yang wajib. Dalam bab amal nawafil hendaknya seorang itu mengambil amal yang sunnah bihasabi mayutiqu sesuai dengan apa yang dia mampu. Setelah itu wa yatadarat fi dia bertahap dalam hal itu hatta yazdada sehingga dan bisa ditambah sehingga bisa bertambah dan bertambah Allah tidak bosan sampai kalian bosan apakah kemudian Allah bisa disifati dengan sifat bosan maka jawaban Syekh Abdul Razak kaidah sunnah dalam bab ini itu masalah sifat Allah adalah ibrahu maja'a anillah adalah membiarkan apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulnya mimma yudhifullahu ila nafsihi yaitu sifat-sifat yang Allah nisbatkan kepada dirinya kita biarkan kama ja'a sebagaimana apa adanya artinya dimaknai dengan makna zahirnya ma'a tanzihilai tabaraka wa ta'ala dengan tetap mensucikan Allah tabaraka wa ta'ala dari serupa dengan makhluk karena Allah itu laisa kamisli syai' wa samiul basir oleh karena itu komentar kita tentang kalimat ini sabda Nabi Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Komentar kita sebagaimana komentar kita tentang firman Allah Taala Allah yastahi bihim Allah mengolok-olok mereka sebagaimana atau Allah mengecek mereka dan firman Allah sakhir Allah minum Allah mengolok-olok mereka dan kalimat-kalimat semacam itu mimma huwa mimba bil jaza itu semua adalah babnya adalah bab respon e, adalah balasan ala wajil muqabalah untuk membalas dengan yang se, e, eh, sejenis mengejek Allah maka Allah ejek mengalah Allah Allah maka Allah Allah Allah bosan dengan Allah maka Allah bosan padanya maka bab bab muqabalah maka tidak disifati Allah tidak disifati dengannya secara mutlak Allah punya sifat bosan tidak namun harus ya, mukobalahnya harus tidak hilang. Allah bosan terhadap orang yang bosan badannya. Dan amal yang paling Rasul cinta adalah amal yang dirutinkan oleh pelakunya. Karena amal Allah diutawi mu'alai sahibuhu yang dirutinkan oleh pelakunya meskipun sedikit itu lebih disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan amal yang banyak yang kemudian orang itu putus darinya. Dan dari Akmas dari Abu Saleh Abu Saleh bertanya kepada Aisyah dan Ummu Salamah, amal apa yang paling disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dua istri Nabi tadi mengatakan madima alaihi yang dirutinkan wa in meskipun sedikit. Penjelasannya hadis ini semakna dengan hadis sebelumnya. Dan hadis ini itu yu'atu dinilai sebagai satu kaidah penting dalam masalah amal sunnah yaitu hendaknya seorang muslim mengambil ibadah yang sunnah Mayakadir yang mampu untuk dia rutinkan. Kemudian dari Asim ibn Humaid beliau mengatakan aku mendengar Abun Malik mengatakan aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu malam fashtaka maka Nabi bersiwa kemudian berwudu kemudian berdiri mengerjakan sholat aku pun berdiri bersama Nabi fabada'a maka mulailah Nabi Fastafta membuka surat Al-Baqarah Tidaklah Nabi melewati ayat berisi rahmah Kecuali Nabi berhenti untuk berdoa Tidaklah Nabi melewati ayat adab Kecuali berhenti Lantas meminta perlindungan Setelah selesai Al-Baqarah Nabi ruku Famakatha maka Nabi berada dalam posisi ruku Seukur berdirinya beliau ucapkan dalam rukuknya subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azoma kemudian sujud seukur rukuknya atau selama rukuknya dan mengatakan dalam sujudnya subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azoma kemudian di rakaat yang kedua Nabi membaca surat Ali Imran Summa suratan kemudian rakaat ketika surat yang lainnya kemudian rokaat yang keempat surat yang lainnya yaf'alu misla dalika dan Nabi berbuat seperti itu ketemu ayat rahmah misalnya ayat surga berhenti untuk berdoa ketemu ayat adab atau neraka berhenti untuk meminta perlindungan hadis ini juga diatkan oleh Abu Dawud hadis ini kama wawati sebagaimana gamblang tidak memiliki hubungan dengan bab puasanya Nabi dan hadis ini akrab lebih dekat Allah alam dengan bab berkenaan dengan ibadahnya Nabi dan kiam lainnya Nabi. Yeah. Sahabat mengatakan aku bersama Rasulullah di satu malam Rasul eh, setelah bangun bersiwak kemudian berwudu. Maka di antara tuntunan Nabi, Nabi bersiwak sebelum berwudu. Yeah, perhatikan bersiwak sebelum berwudu. Demikian juga bersiwak sebelum sholat. Maka dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seandainya bukan karena aku e, memberatkan umatku niscaya akan aku perintahkan mereka yaitu perintah wajib untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Dan dalam mengapa bersiwak di masjid. Ibnu mengatakan, adapun bersiwak di masjid maka aku tidak mengetahui satupun ulama yang memakruhkannya. Bahkan sejumlah riwayat menunjukkan bahasanya salaf mereka bersiwak di masjid. Namun di antara kesalahan ada seorang itu sibuk bersiwa sampai ketinggalan takbiratul ihram. Sampai ketinggalan takbiratul ihram. Dan apa yang dimaksud dengan ketinggalan takbiratul ihram? Ulama berselisih pendapat tentang definisi tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Di, eh, di antaranya adalah e, pendapat yang yang saya ingat saat ini pendapat penulis Mukhtasar Al-Fiqh Al-Islami Muhammad Tuwaijiri beliau berpendapat bahasanya disebut mendapatkan takbiratul ihram bersama imam adalah manakala uh, seorang itu takbiratul ihram sebelum imam membaca Al-Fatihah. Sebelum imam membaca Al-Fatihah, makmum ini sudah takbiratul ihram. Maka pada saat imam itu membaca Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin dia posisinya sudah selesai takbiratul ihram. Nah, itu orang yang mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Misalnya terdapat hadis keutamaan siapa yang sholat selama 40 hari, 40 malam. Ini sholat lima waktu berjamaah tanpa tertinggal takbiratul ihram bersama imam maka tercatat untuknya dua kebebasan, bebas dari nifak dan bebas dari neraka. Ini salah satu pendapat tentang pengertian mendapatkan takbiratul ihram bersama imam adalah sudah selesai takbiratul ihram sebelum imam membaca Al-Fatihah. Kalau sudah ya, sudah baca Al-Fatihah, bahkan sudah amin, kemudian kita bertakbiratul ihram, maka orang ini mendapatkan rokaat bersama imam, namun tidak mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Maka kata beliau di antara sebuah kesalahan orang sibuk bersiwak sampai ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Kalau pakai penjelasan tadi dia sibuk bersiwak sampai-sampai imam al-fatihah baru dia takbiratul ihram. Nah, ini sebuah kesalahan. Maka dimulailah maka Nabi mulai sholat membuka surat Al-Baqarah yaitu pada ahad dia mulai surat Al-Baqarah dari awalnya. Kemudian tidaklah melewati ayat ayat rahmat ataupun ayat azab kecuali berhenti dan berdoa. Artinya yang hentikan bacaan kemudian berdoa minta kepada Allah Falau mara masalah maka misalnya melewati ayat isinya menyebutkan rahmah Allah berupa nikmat atau ganjaran atas macam itu Nabi hentikan bacaan Nabi minta kepada Allah semisal kalimat ya Allah aku meminta meminta sebagian dari karuniamu kemudian yumdi Nabi lanjutkan bacaannya jika Nabi melewati satu ayat melewati artinya membaca isinya menyebutkan muka Allah azab maka Nabi menghentikan bacaan kemudian ta'awud misalnya mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min sakhatik. Ya Allah aku berlindung kepada dari murkamu. Merenungkan makna kandungan Al-Quran. Amma idakan dan insanu ataupun jika seorang itu cuma memperhatikan indahnya suara, indahnya al-ada penyampaian bacaan fakot saja wala yata'amal dan tidak merenungkan fil ma'ani makna maka dia tidak akan terwujud darinya hal itu pokoknya kalau ini kejelekan dari aib dan yang lain Dil Jabaru diambil dari kata-kata Jabar dan salah satu nama Allah adalah Al-Jabbar. Al-Jabbar artinya Dul Jabarut. Fahuwa maka Allah adalah Al-Jabbar Ya, alladhi yujbir al-qulub yang salah satu maknanya yang makna al-jabbar adalah zat yang menambal hati-hati yang patah demikian juga makna yang kedua al-jabbar dalam pengertian alladhi yubtishu bi'a'daihi yang menghukum musuh-musuh Allah maka al-jabbar itu maknanya dua pertama adalah yujbir al-qulub ya, menghilangkan kesedihan Eh, orang-orang yang sedih dan galau karena dia adalah al-jabbar. Ya, dan yang kedua adalah artinya zat yang menghukum musuh-musuhnya. Wal malakut artinya pemilik kerajaan. Dan di antara nama Allah adalah Al-Malik, sang raja. Maka Allah adalah zat yang memiliki segala sesuatu. Wal kibriya wal azamah adalah dua sifat Allah yang khusus bagi Allah maka siapa yang mengklaim dirinya memiliki keagungan dan kebesaran, maka Allah akan mengazabnya pada kiamat nanti. Kemudian Nabi bersujud dengan sujud yang lama seukur rukuk yang beliau kerjakan. Di sujudnya Nabi mengucapkan subhana dan jabarat wal malakut wal kibriya wal azumah. Kemudian Nabi membaca surat Ali Imran di rakaat kedua. Artinya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala berdiri untuk rakaat yang kedua, Nabi membaca surat Ali Imran untuk kemudian surat demi surat. Artinya kemudian Nabi membaca surat demi surat. Ya, maka rakaat ketiga surat yang lain, rakaat yang keempat surat yang lain. Dan Nabi melakukan hal semacam itu di setiap rakaatnya. Artinya beliau rukuk seukur berdirinya dan sujud seukur rukuknya.